Mungkin dari adik-adiknya yang putri Mungkin ada yang bisa silakan. Ini lagunya Eri Susan Sebuah lagu dangdut tapi saya suka isinya tentang Sunda Monggo silakan. Ada? Barbe omongan Mbak ya. Mbak Cynthia dan Mbak Michelle sama Mbak Maria terus di situ ya Bapak ya. Tadi janji loh nyanyi yang satu lagu loh ya. janji. <laughs> Eh, saya minta dulu Mbak Novia kalau pasti untuk bantu ke depan. Mbak Novia. Mah, ini mah. Oke, okay, supaya lengkap lagunya saya minta Mbak Fia menyanyikan Someone Like You. Oke? Mbak Fia, ya. Dari mana itu? Dari mana itu? Motor dari Pak? Tepuk tangan dulu Pak Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ah, kalau banyak ngomong saya Cak Nun. Ayo bapak-bapak, Kak Nun bagian ngomong sebagian nyanyi ya yang. Eyang, eyang. saya kira makan itu kalau nggak pakai sambal dan kerupuk itu iya, lah nyamong ya dia gandeng nek orang lima empat hari lah mas mas imam tolong mas yang satu nomor apa kira-kira terus mana teh Di eh, Bangkok sambil Belanda ya. saya ingin kita agak tuntas kunci mengenai kartus manigus ini ya, ya. Mbak pelajaran di SMA Negeri 2 ini yang pelajaran umum apa saja? Kasih contoh dua atau tiga gitu. Indonesia, bahasa Inggris, IPA, eh, matematika. Matematika. Yang pelajaran agama? yang pelajaran agama tadi kan saya tanya yang pelajaran umum tadi eh, pelajaran Indonesia bahasa Inggris matematika yang pelajaran agama agama Kristen agama Hindu kalian percaya sama jawaban ini yakin sama jawaban tadi itu pernah dipikirkan lagi nggak Nanti malam tolong dipikir lagi ya. Oke. Okay. Jadi kalau matematika itu tidak ada hubungannya sama agama. Nah, eh, iya, iya, ya, kalau itu kita hitung ayat kan Oke, ya selama kira-kira apa berarti matematika matematika itu pelajaran umum apa pelajaran agama pelajaran agama dibutuhkan eh ada jawaban sih yang lain sih contoh mikrofon dan dan dicat. eh ada lagi jawaban yang lain apa pun mikir sih mikir sih ini, ini jawaban ini tadi ada pelajaran agama yang diumumkan dan ada pelajaran umum yang diagamakan. Jadi, iya, iya respon Mbak Mbak menurut tadi dia bilang matematika itu juga pelajaran agama ya tadi ya padahal tadi ini kan mengatakan matematika itu pelajaran umum jadi sing sing bener sing terus sing tak sing tak sing tak omong ke tenang itu harus dipikir tenang gitu ya iya ya matematika kok pelajaran agama dia kan pilih monggo sih monggo Soalnya kan yang nemuin rumus matematika kan manusia, nah manusia kan berasal dari Tuhan, kamu nggak? Asik. Sebenarnya hidup kita ini kacau itu karena kita tuh putus-putus talinya. Nggak ngerti hubungan antara ini sama ini, jadi nggak punya asosiasi, jadi terpotong-potong-potong-potong. Lek wis urusan sepur lah ngerti pesawat, lek wis urusan perjus lah ngerti kebun, dan nah, jadi matematika itu bahasa Arabnya apa? Eh. eh. Ngitung hitungan berhitung zaman dia berhitung ya Mas ya. Itu bahasa Arabnya apa? Pak Guru, Pak Guru berhitung bahasa Arabnya. Hisab. Hisab urusan manusia dengan Tuhan itu yang paling utama apa? Pak, gitu ya. Jadi kita tuh kedua bikan yang ini. Kue kue endingnya yang urusan bisa berbeda. Jadi, nah, jadi matematika itu ternyata pelajaran yang paling langsung berkaitan sama Tuhan. Benar nggak? Berarti ya? Jadi ciri gitu ya. Ini Kalau penelitian sosial, pelajaran sosial ini iso tak iso dibayar diubah ongkonnya. Misalnya undang-undang gue iso dibayar untuk untuk dibatalkan. Undang-undang yang sama di sini dikabulkan, yang di sini tidak dikabulkan iso. Jadi gitu ya, nah matematika kata Sabran anak saya. <laughs> Matematika adalah pelajaran yang paling suci dari Tuhan. Iya, iya. Iya, kira-kira Pak. Ayo dijelasin nanti namun murid Kok matematika pelajaran paling suci? Tidak. Iya, eh, Pak, sama keluar keluarga <laughs> Oke. Okay karena waktunya terbatas sini Pak ya. Ini ributnya Indonesia kan terlalu banyak yang nyuri loh. Nyuri itu berarti bisa matah. Kudunya 5 miliar jadi 15 miliar. Ya. kudunya dana PBN semene jadi ming semene. Kowe entuk berdasarkan proposal diajukan ke Dinas semene, gue tekan sekolah jadi e 3% sosok naik 20 persen, 40 persen, gitu lah ya. Itu juga soal jalan raya, soal apa aja? Sekarang nak matematika itu lagi yang umum. Nak papat ping papat tak kuku dan dan meruas iso. Eh? Iso. Nek lima dikurangi telu tak sogo dan waluin iso. Lara iso. Jadi matematika itu tidak bisa ditawar. Dia sangat suci. Benar ya? Jadi matematika itu lebih penting daripada pelajaran tarikh Islam. karena tarikh Islam sendiri yang Anda kenal itu juga jarene. Bukan ini sini ki, sejemana jare singkai sejemana. Seluruh yang Anda ketahui tentang Republik Indonesia itu ini London. Pulangnya saya ini dolek ono dewe bambang mungkin janjane piye. Kalian tidak tahu sama sekali apa yang terjadi selama 700 tahun yang lalu sampai hari ini. Jadi semua yang kita pelajari itu sebenarnya itu versi orang yang membodohi kita. Yang bilang kita negara dunia ketiga, yang mundur kita maju, ingin seperti Amerika, ingin seperti Korea dan seterusnya. Jadi ini dianggap uang saya sing nututi somburi ya. tekan-tekan ya. Dan ada bikin minder dibikin tidak percaya diri, dibikin menyangka bahwa yang di sana lebih maju dari Anda. Oke, oh, ini naik pak yang tak jelas itu, gue ini suge lah kalau karuan, sembarang sopo Indonesia, opo weso, jurusan bahasa Arab bisa jadi menristek juga. Kuliah usul dia menjalani gerasi, iso rangkul tentara kok ngomong bayi iso itu Indonesia luar biasa multi talent orang Indonesia bisa apa saja dan aku rada doa salah yang siji keliru niatnya orang barat banyak yang pakai karena niatnya bahagia tujuan hidupnya itu bahagia kalau kita tujuan hidup kita adalah kaya betul akhirnya nggak berguna semua ilmu dan Wong kowe ini kowe nyambut gawe ya, ya seminggu enam hari. Terus gajimu turun juta. Terus aku direktur mau kondong ini Lha wis mulai minggu ngarep kowe tekan dino gajimu tetap belum ada. Lah. Terus bulan depan saya turunin lagi. punya nyambut ini, 2 minggu gajimu tetap belum ada. Belum bulan berikutnya gue langsung nyambut gawe itu kawan dari orang ya gajimu tetap belum orang karena tujuanmu adalah uang kamu tidak punya kualitas untuk menikmati kebaikan, menikmati kerja keras, menikmati silaturahmi, menikmati berjuang. Jadi orang Indonesia pinter apa saja, tapi karena niatnya kaya, akhirnya dia miskin dan tidak tercapai. Oh Indonesia Indonesia kok seluruh infrastruktur pembangunan pelabuhan kereta api rel dipasarkan Cina. Iya nih. Mongko Malaysia gedung dhuwur-dhuwur kabeh ya sing gawe Indonesia. Wong Malaysia saya nggaji ra raiso, Goreng raiso, Jadi gendang raiso itu kuwi kabeh wong kene sehingga gawe. Lalu saya malah Loh, anda ah, tahu, ini saya mengutip saya pernah lihat, tahu sebabnya kenapa tembok Cina itu menjadi satu dari sepuluh keajaiban dunia. Kenapa? Karena tembok Cina adalah satu-satunya satu satunya produk Cina yang tahan lama. <laughs> Kenapa? kita tidak percaya diri. Ini persediaan utang sana utang sini yang penting nanti kita honorer tambah, honor stasiun tambah, pelabuhan tambah, tapi kita ditinggali utang, anak kita ditinggal utang sangat banyak. Karena kita tidak pernah membangun martabat kita sendiri dan kepercayaan diri di antara kita. Nah, saya minum saya uji aja. Saya, saya, saya ke Korea ke Korea, Taiwan, saya kemarin saya ke Malaysia Sabah, dengan ke Sarawak, Sabah masuk-masuk desa, saya ketemu macam-macam di sana. Itu mereka semua kagum sama orang Indonesia. Kue dari orang Korea ini, wes stres kue. Yang gaya kita esok, jam warna, nanti jam waru demi bar, jam waru demi bingung. Gusti Allah orang gue, selawat orang duwe, yasinan orang gue, tahajud orang gue, duka orang duwe angkringan kan merokok kan orang apa-apa tuh akhirnya orang yang ngombe meninggal kan, terus orang meninggal pagi terbangun kerja menang nganti kemi ngombe menang anak kene kan nyele eh ya nyele ya liwat-liwat sama yang kan Ya kan? Ya, saya ngerti. Saya, saya kembalikan. Ya, Jadi, ya, eh, ternyata pelajaran agama itu atau pelajaran umum itu tidak ditentukan oleh materinya. Yang saya udah ya. Jadi meskipun tarikh Islam, meskipun akidah, meskipun apa wis liyane apa hadis mahfudot balagoh mantik mahfud sorok itu piturute ya. kalau dia tidak ditemukan hubungannya sama Allah dia menjadi pelajaran umum meskipun matematika biologi stereometri goniometri apa yang sama sekali pak Terus kimia organik, kimia anorganik segala macam. Kalau engkau mempelajari itu dengan terus menerus menemukan asosiasinya dengan Allah maka dia menjadi pelajaran agama jadi harapannya kalau ada istilah pelajaran umum dan agama itu istilah administrasi itu, itu istilah substansi ini itu ya jadi sekarang tadi ini sekolah umum atau sekolah agama nah Nek nah, bahasa negara itu sekolah umum Nah, nah, bahasa ilmu ini sekolah agama karena tidak mungkin di sini orang yang ada orang yang tidak bertuhan Tuhan. Betul Di sini semua bertuhan. Maka ini suatu agama meskipun untuk tata cara kenegaraan tidak usah disebut sekolah agama. Itu kan urusan budaya dan perjanjian. Gitu ya. Nah, jadi terakhir dialognya yang yang tahap ini. Jadi apa saja yang membuat Tuhan itu cinta sama kita? Makin sayang sama kita dari omong-omong kita tadi. Semakin banyak kita ingat dia, semakin dia senang sama kita betul. Semakin dia nomor dua, ingat nomor dua apa? Apa menang kira-kira? Ini, dan ibumu seneng deh Dan orang-orang ini, dan cari dok sing arep kok ya, ini kayak seneng nomor siji kue galingan terus dudukin nak kue galingan nomor loro kok alam jadi orang iki jadi ya orang mancung men pas ngono iki malah ayu. Eh. Samane. Nomor jadi siji ingat dua memuji. memuji. Itu kan pekerjaan semua sehari-hari. Alhamdulillah. Saya tanya, Mbak, tolong dicari yang nomor 3, nomor 4, 5 ya, Pak. Ya? Apalagi yang kira-kira ya. Saya tanya, apakah Allah itu gila pujian sehingga kita sebut Alhamdulillah terus? Tidak. Jadi siapa yang butuh dipuji itu? Allah butuh pujian atau kita yang butuh memuji Allah? Kita butuh memuji Allah. Toh, tepuk tangan, tepuk tangan. Ini ya, ya. Karena kita kalau memuji Allah, ya, ya sudah, relatif beres urusannya. Wong Allah sama kamu kok. Gitu loh. Saya, saya, saya aku dua puisi njur. Ono wong mau tak puisi kok aku seneng ora? Seneng banget. Tak sayang dia tak traktir. Nanti gitu. kue Lah nek kowe kepengin ditraktir urune karo Gusti Allah, digampang selemu lulus. Gurumu pas mereka ngantuk kan itu yang karena disayang sama Allah apa yang seharusnya tidak terjadi bisa terjadi kan begitu itu kuat kemungkinan yang jangan tidak percaya sama Allah bahkan kamu harus percaya bahwa suatu hari Allah itu langsung ngasih uang ke sakumu itu percaya wae rasa kebanyakan. Nek kowe atimu bantah gue selalu ngene sun, Kayak percaya rasa tak iya. Kalau Udah percaya giliran kenapa pakai ilmu nanti. Udah percaya jago sama Allah itu sudah lah percaya. Udah membabi buta sama Allah dan masalah. Itu ya. Oke. Mengingat, memuji. Memuji lagi deh. Satu kata enggak apa-apa. Jadi, iya. mengasihi. Mengasihi Allah, mencintai Allah. Oke. Lagi. Iya. Setia. Setia itu istiqomah. Ya kayak istiqomah. coba tanya Ini kita bahasa Islamnya istiqomah. Tidak perlu kayak istiqomah juga setia. Jadi nanti kalau dapat pacar ke orang Islam, mana ya. Gue salah tuh, mas istiqomah loh ya. Nah, setia. Dilala lanang mungkin eh, seneng poligami. Kok oh, kalau aku kan nabi kau istiqomah. Sakti sama kongres poligami ya. Kan dengan kita tenang gitu. Ya. Kongres poligami kemarin terjadi di Mojokerto pak ya. Wah, dengan kita tenang. Orang harus simpan pendapat itu. Eh, wah, anakku udah pendapat tapi tenang. Oke, mbak, apa satu lagi? Kalau ada. Selalu bersyukur. Bersyukur ya, bersyukur. Jadi bersyukur itu satu tingkat di atas memuji, yang gitu kan? Nah, jadi kapan kita kapan kita ingat tadi sudah kita jelaskan. Kapan kita apa tadi? Memuji. Gitu ya. Apakah kalau nilai buruk terus kamu memuji lawannya apa lawannya? Mencela. Mencela. Nek gue untuk nilai 100 memuji, ya Allah alhamdulillah. Yo enggak sujak terus kata itu ya Allah. Kok salah ini? Ini sama itu oh, ini. Ya, ya. Jadi kalau kamu percaya kepada dinamika dan dialektika kita, kamu dapat apa saja dalam hidupmu, alhamdulillah. Terus puluhan. Wis toh, wis toh percaya. Wis toh alhamdulillah. Ya ono mantan-mantan sithik ning metune alhamdulillah. Ini teman ada makanya saya bikin TK Mbak Fian, bikin TK namanya TKIT Alhamdulillah. Saya pernah nulis di sini Kiai Alhamdulillah. Jadi orang yang pokoknya Alhamdulillah terus. Arab loro, hernia ya Alhamdulillah. Arab mindset Alhamdulillah. Itu Alhamdulillah terus kayak sopir truk suatu hari ada wartawan mendadak tugasi untuk ngintip apa untuk ngintip apa? mengintai markas ISIS wartawan itu terus nundang ini di serano mobil rano truk ini truk truk mesiu kan ini. lagi itu kan kilo jis, ini bos terus terus alhamdulillah supire alhamdulillah mulainya yang kata mana gitu gitu Wes, gantikan. Dapat lagi sekian kilo. Dane kiwa gurih, guri. Duh, supirnya ngasem alhamdulillah. Mulai Sebentar, sebentar, sebentar, Pak Sopir ini sebenarnya gimana ceritanya? Ini Alhamdulillah ini bagaimana? Kita sudah dua kali loh. Dan yang gembos sudah dua kali loh. Jadi Pak Alhamdulillah gimana? Ya Alhamdulillah, tidak semuanya. kan baru dua kali kan? Karena kan 24. Eh? Perutnya kan perut Wong umurnya 40 kurban ya, lagi oh, gitu, luah. Alhamdulillah, ini urusan masih atau tinggal. Disitulah sikap hidupmu. Biar ngomong dia. Masih 21 atau tinggal 21. Disitulah letak mentalmu dan masih. Kalau kamu bilang tinggal, kamu akan menurun. Tapi kalau bilang masih, jadi diizinin betul siji lumayan sih papa. Raga lumayan seseorang itu tadi. ya ya ya jadi uh, terus akhirnya anu mas AC jebol kucing kilometer kesekian AC jebol wes rasa apa menusuk dia yang mengujur karena alhamdulillah ini salah itu iya. oh, ini Iya iya Tapi geger mobil sih di iya, jebol kok asli nah, karena kita bersikap seperti itu, Anda punya harapan tidak terbatas. Tapi kalau Anda meleceh secara statis nasibmu berarti kamu juga tidak percaya kepada rahasia rezeki Allah dia hari-hari berikutnya maka kamu juga akan bernasib buruk kalau kamu tidak percaya oke terus tadi setia mengasihi bersyukur jadi ya, ya oke tolong temukan apa saja dalam kehidupan sehari-harimu yang membuatmu berterima kasih ya sudah ya, ya. bersyukur bersyukur itu lebih dari mengasihi bersyukur itu dapat satu kilo itu kamu rasakan seakan-akan 50 kilo gitu Anak sekarang punya uang 10 ribu. Rata-rata ke SMA itu ditangani bapak ibunya itu loh Pak Sudiro. Oh, puluh ya, Ya, ya, ya, ya, ya. 我说subhanallah。Sampaikan sama Nona Titi. Orang pulau itu banget nih tadi ya. Orang mulai itu oke banget. Saya tuh sampai hari ini kurs kemudian turun terus. Sampai di zaman zaman dulu mas, ada tiga partai, satu PNP, satu eh, eh satu PDI, satu P3, satu Golkar. Ada Cina, waktu pemilu dia menurut kepada saya aduh saya susah saya kenapa oke mau pilih Golkar potong rumah jujur jujur karena Golkar berkuasa mau pilih PBI potong uang Jadi duitnya di dulu kan seribu jadi satu rupiah potong uang 也暑假去去，假如去外地干吧，对不对？啊，假如去，你家包装不够。 Tapi dagelan zaman semono Pak. Saya eh, saiki bilang sapa baik tak karang-karang dhewe. Tapi yang dulu saya pertama dimarahi Rono Maman, saya kan sama Rono Maman dulu yang terus Rono Maman Wijaya dulu di tempel di sini dan Rono kan sudah pakai kaki gini, Rono sampean itu spectrum gue nang sembahyang subuh nang gitu lho ya. Terus yo kita aku sih musrik. Yo wis musrik. Ais piye aku iya aku soalnya aku nek duwe kanca aku nek disambar wong kan. Duwe kanca mah. Iki ono lho kaji sambat gitu. Sambat aku. Ya Allah. Aku lima ya satu calon rumah-rumah ini nomor dua puluh SMA nomor tiga pedagang di Berenjo oke enak nomor empat eh, sedang cari kerja yang bikin saya susah ke nomor lima kenapa kata Tuhan ini saya tidak tahan terus semangat urusan agama urusan iman, urusan akidah, ya misalnya terdekatkan. Jadi saya tak punya sendiri. Sehingga mau kok. Sehingga ngaji. Soal Cina karo ngaji ini dua makhluk yang sering bertentangan. Itu jadi yang dibanggakan, no. jajan dengi bol jino itu singgalnya kak haji tapi manggil jino itu kak sembahyang mabuk malam babi sobi tapi selawatan berdino ini tanpa memenir ini tanpa mpuyuh ini tanpa mpuyuh jajan dibentuk kaya bol terus jadi warna abang jenengi bol Cina bol ning pasar iki bol Cina bol Cina bol Cina saking mangkule karo nah, suatu hari terus gusul dari presiden Cina dapat angin dan dijajarkan penghormatannya sama lain gantian Cina tak gaya jajan Ojo persis ning Rodeiren. Ya. Ini Bol Kaji. ya. Tapi dari nanti kali ya. Akidah. Masalah akidah, masalah iman, orang pilih agama apa saja tidak boleh itu urusannya hanya dengan Allah dan hanya Allah yang boleh yang berhak minta pertanggungan jawaban kepada orang yang memilih agama apa dan iman apa sesama murid tidak boleh memberi rapor jelas ya tapi kalau akhlak horizontal perilaku inilah nama itu Lalu kami memakari akhlak itu yang kita saling berat dan berkewajiban untuk mengontrol mengingatkan atau menghukum. Tapi kalau soal akidah, saya misalnya misalnya Pak Guru masuk bidang, saya tetap berteman sama dia. Meskipun saya kecewa dan saya bingung, tapi saya tidak akan menghukum dia karena bukan hak saya. Itu haknya Allah. Paman sya'afal yu'min, paman sya'afal Jadi anda tidak usah mengkafirkan orang, tidak usah nyalahin orang di wilayah iman. Biarkan. Itu yang punya hak untuk menagih dan minta bertanggung jawab adalah Tuhan. Benar ya? Oke. Jadi kalau Anda dikafir-kafirkan orang, rasa masalah. Rasa masalah. Berarti dia Tuhan. Jadi, hai kafir. Terus kita datang ya Allah ternyata Tuhan. Tuhan telah turun ke bumi. Lalu duduk, oh pada-pada muridnya merapot dia Pak. Jadi ini merapot dulu nih sih, gitu ya. Jadi itulah sebabnya Mbak-Mbak saya persilakan naik supaya teman-teman yang mayoritas Islam itu semua menghormati secara manusia dan tidak ada masalah dengan beragama apapun. Oh jangan beragama, orang oh, beragama ini masalah. Orang masalah, ya orang masalah di antara kita. Masalahmu nanti itu ada. Uang saya juga nggak ngerti sampai beragama apa tidak. Aku mencari beragama agama yang jajan Islam tak nolong orang. Kau bilang gak ada yang yang punya pikirannya Nek main bersahaja lah cantum kabel bisa. Kita asyhadu an la ilaha illallah nek maca saja semua bisa. Tapi apakah benar mulutnya itu mengucapkan hati dan pikirannya kan tidak ada orang tahu. Jadi hanya Allah yang tahu dan Allah yang berhak meminta pertanggungan jawab soal iman dan kepercayaan. Itu kita itu kayak nggak perlu juga kalau sarengan Sarinya mencari nah ya kita ngaji mau dan nanti kalau punya wacana-wacana ada yang nggak tak pelajari semua. Dan jangan mempelajari hanya satu wacana. Pelajari sebanyak mungkin wacana, kemudian kamu saring dan jadikan keyakinanmu sendiri sehingga ketika engkau memutuskan itu adalah milikmu, bukan milik siapa saja. Mumpung ingat, Nabi itu buta huruf kan Bentar, bentar. Kata Raden, lagi al. Halo. Oh, Apa nih daerah ini? Wong daerah nanti ya, ya Alhamdulillah. pasti itu tenang gitu. D. An-Nabi Al-Ummi. Ada masalah di belakang tidak ada ya? Ini ada satu dua yang ganggu dari atas tidak ada masalah. Kita tidak akan pernah terganggu. Semua kita syukuri, semua kita sayangi, dan kita bawa semua untuk ini Allah Tidak ada masalah. Ini pengawasnya saya tinggal satu Mas Adito biasanya selama yang itu tidak ada masalah. No problem. Tidak ada sesuatu yang bisa menggagalkan kita karena kita bersama Allah, kita bersama Tuhan, gitu Kemudian, Okay. Kamu tahu macam-macam itu? Tahu sendiri apa baca? Baca. Baca. Jadi misalnya gini, uh, demokrasi itu apa uangannya? Uangannya, itu jadi. Ya, ya. Ini jarimu kok jarimu buku? Nah, jari buku toh. Yang kita inginkan adalah kowe kudu kesimpulan dewe. Itu yang namanya suci. Perkara salah nanti tanggung jawab sama Allah. Tapi kamu berani dari dirimu sendiri. Gitu ya. Oke. Kenapa Nabi Al-Umi? Kenapa Nabi Buta Huruf? Supaya dia tidak bisa dikudur niru-niru. Pengen mojok. coba. Jawab ya. Kanjeng Nabi pinter di buku kan begitu jadi tiga dikai Di dalam ini karangan dhewe berdasarkan kepustakaan-kepustakaan yang dia baca Rasulullah tidak mau jawab apa itu sebabnya eh, saya tidak pernah baca buku sebabnya oh, aku diusir karena aku bikin perkara bagaimana supaya aku diusir dan setiap sekolah yang aku masuk Benar-benar. Maka nasihat saya kepada para murid adalah jangan seperti saya. Jangan. Nanti kan sudah kita kita mau beliau bilang lulus ini lulus lulus ke perjuangan perundingan guru-guru. Saya usul pak itu dulu guruku geometri. saya usul ini Ainun ini diluluskan aja pak daripada kita repot setahun lagi. Makanya Pak Biarso menyetujui saya lulus. Gitu. Terus di itu saya saya terlambat tiga menit di Paris, di depan papan tulis di pojok, nggak boleh duduk. Guru setengah jam telat kenapa kok? Mas tuan, kalau telat, oh ngisi saya tak tak nih lah. Begitu tahu aku ngamping ngamping yang begini, begini lawang, begini, begini tembok terus aku munggah munggah bambu dia telat melbu tak pencolok kelor oke ya sekolah Indah sekolah dihukum meneng suruh berdiri di atas bambu dari kafe dong ngerjakan aku ngatur tapi dia aturannya tidak lengkap pasal-pasalnya junto berapa. Nah, aku ngerti ini jadiku semua ya. Kamu pengen di situ? Ya kasih disuruh berdiri di sini. Kasih jalan tuh. Nah, peraturannya nggak lengkap sampai Topin men. Kira saya tadi lagi, ya, jadi langsung kata ya. Saya doakan anak-anakku semua di sini oleh Allah dibimbing dan ilmunya menjadi manfaat benar, celing, celing benar, ya. Oke. Saya sebelum tanya sampean, saya tanya lagi satu lagi. Nanti setelah itu kita nyanyi-nyanyi ya. Saya tanya lagi, kenapa sih kamu kok sholat? Berita saya. Pun, salah satu Kui sejak awal kok lagi ngerti dulu. Oh, enggak apa-apa. Ngertinya belakangan enggak apa-apa. Yang penting dilakoni dengan sejak awal. Nabi Ramos sekolah dulu, kok sekolah utamanya hidup saya itu seperti itu uh, ya kan kita juga perlu tahu ilmu apa yang kita belum tahu uh, sekolah juga apa oke okay, oke okay, sip bagus jadi kamu mulai sekolah tahun berapa dua dua ribu dua ribu oke okay. mulai belajar tahun berapa Jangan. Dicinti, mulai belajar, mulai sekolah, kalau bawa tarik mahal biro. Mulai, mulai belajar, mulai sinau ya. Tidak di dalam lagi. Saya tambahin, gurumu siapa? Loh ini, ini, ini, ini, ini bukan, ini beneran. Gurumu siapa di dalam latihan itu? Allah. Bukan ya? Kamu kan janin yang menempel benda kecil yang menempel di rahim ibu gitu ya terus susui berbentuk-bentuk akhirnya jadi lebih bayi jadi metu jadi bapak eh ono sing seneng ono sing gelo wah kok pun bapakku ya jauh buyon dia terus kamu begitu lahir cengar itu nangis sama ketawa 啥意思？想喝点水吗？嗯，不喝了，还喝点不喝？哎，这你市场上还是不行，不晓得买啥子不行，啥子？嗯，一样啊，一样的，一样的，一样的。

Nah jawabannya sederhana jawabannya Allah bukan materi, jadi tidak perlu mekanisme seperti yang yang bayangkan itu Israel bukan materi, dia gelombang, dia frekuensi dengan mudah dia menyambut nyawa semiliar sekaligus. yang begitu? Pak Guru nanti bisa menjelaskan satu harinya Allah itu berapa ratus tahunnya manusia kan gitu. Oke. Jadi kamu belajar sejak Yes. Same thing, they're usually Yeah. Yeah. yeah. yeah. é, kendam. Görmüyorsun. Yeah. Sen vuruyor. Jangan jaga gending. Bayinya lahir nyelin. Ya, jadi jadi percayalah bahwa Allah bersamamu terus, murui kue terus, bimbing kue terus. Sebagaimana Nabi Adam, wa allama Adam al asma kullaha summa adhum alal malaika. Jadi kamu diajari Allah tapi Allah punya staff punya birokrasi, punya menteri, punya dirjen, punya kepala dinas saat itu teh, itu ya, gitu ya. Termasuk bikin hujan, segala lah, itu ya. Oke. Jadi itu muslim? Ya. Gusti ini jenis apa? Gusti lah, jare wong Jawa. Jenis apa Allah. Tenang. Allah. <laughs> <laughs> Iya. terakhir ya. Aku paling ganggu pikiranmu ya. Dan yang cantik ya, dan gue suci ya. Dan kapan yang kapan ya, apa aja tetap membelas dulu ya. Ojo kapan jinyang-jinyang ya. ya. Oke. Jadi namanya siapa? Allah. Oke, nah gue Gustimu. Jadi di kuburan itu tuh sorry maksudnya mantra buddha Allah Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mantra buddha kan Muhammad bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam Eh, ojo ketahuan-tahuan gue. Wes lah, harus Ben eh, acara Indonesia lu enggak tenang. Bayangin aku di osok di jeruk kiai haji. Ya kan? bayangin Nabi Muhammad lari Syekh Syed Maulana Al-Syafiq Al-Rafi Al-Bajun bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Rakarun Rahman Bukul Bahan Saya halaman dulu Nah, aku kok sebutin kuburan Bagi menyiksa malaikat kok dia Jangan marah ya saya Jangan marah ya supaya tidur kami bebas tapi punya landasan ketuhanan yang benar. Yang kami sampaikan eh, Tuhannya sama kan? Satu kan? Batas di gimana? Sampai Tuhan kali mereka Allah yang buat ada adanya Gusti kak mau aku nama-nama Yehova nama-nama manito nek sampean Yesus Kristus sama sama Yesus Kristus ya. Oke. Kalau sana Allah Subhanahu wa taala sampean Yesus Kristus. Siapa tuh? Lagu apa Pak? Sindi Kerjo Ini apa lagi apa? Malam kudus Sekarang mau Anggur ojo kleru Kaya Ojo Yesus Masuk di Islam Dame ya. Apa gimana, gimana? Nanti dicari satu baris nanti diiringi terus sambil nyanyi bareng-bareng. Sing paling ya? aku yes. tak berdaya kuasamu yang sempurna. Dulu nggak ya, menawar nadanya aja. Ya, iya, saya. Oke, yuk, tepuk tangan. kuasamu yang sempurna. Apa? Kuasamu yang sempurna. Kuasamu yang sempurna. Terus? Ketika aku percaya. Ketika aku percaya. Mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Terus? Bukan karena. Bukan karena. Kekuatan. Kekuatan. Namun rohmu ya Tuhan. Namun rohmu ya Tuhan. Ketika doa. Ketika doa. Mujizat itu nyata. Mujizat, itu nyata. Oke. Okay. Terima kasih telah menggunakan iya. kata <laughs> tidak. Itu mah lagi, anak Kristen itu. masalah ya, Jadi kok aku gereja, gereja apa kok doa kan? Ya? Sama, sama, sama, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi artinya ini di sini ini, ini Oh iya, sing sing kleru ki mau ya. Ono lho wong nyanyi kleru ngono. Jadi ini tadi kalimat ini tadi itu kalimat sangat universal dipakai oleh orang Buddha bisa, dipakai oleh orang Hindu bisa, Islam bisa ada masalah. Ya, jadi kenapa kita bertengkar macam-macam? Biarkan mereka mencari kebenarannya sendiri dan nanti urusannya sama yang yang kuasa, yang gitu. Sekarang terakhir sekali sebelum kita nyanyi bareng Ada satu tema yang nanti kita omongkan bersama Bapak Guru yaitu tawuran remaja Tadi kamu bilang namanya siapa tadi? Allah Allah ya Aku ya. can ya. guys ya. Begitu sederhana, negara atau bayang. Saya kira jeneng siapa? Enggak, apa benar? jangan memberi nama saya. Ya. Allah itu butuh jeneng. Biar kita bisa menyebutnya. Ya, jadi untuk kepentingan dia untuk kepentingan kita. Dan kui jenenge tenan apa ben kui kuwi ngerti ngono Orang butuh nama itu kan kalau ada pergaulan. Dan cipto, oh kai, tono, kai, ini selamat. Gitu iya kan? Karena kita butuh X, A Z. Nah Allah yang dua contoh apa? Tidak butuh jeneng Allah kan tidak butuh nama saja. Butuh dari Apa kebutuhan Allah untuk punya nama? Bukan kita. Ya iya, bukan kebutuhan Allah. Kan? Makanya bertanya, Gus Jawa butuh seneng kok. Nah, eh? Iya. Tidak? Iya. Nah, iya. Jod, jadi jadi mulai anak kaya kan Jod, saya harap nyelok sopo. gunung rano, kue rano. Gitu? Ya, jadi tidak perlu nama. Jadi namanya asli Allah kok. Belum Iya. Nah, Bukan kan? Tidak lama kita. Dia berdirinya Allah itu sekedar untuk supaya ada inisial yang kita kenal. Ya wis Allah lah ngono Betul. Kayak eh, boleh ya wis gitu, sebenarnya. Itu ya. Iya, iya, ya Dan nama itu kan sekarang, sekarang coba kamu ambil jarak dari nama. Kan tengok bingung. Iki kok beruang. Lift. Deluan. Kok deluan? Kan nggak bisa makan, Kenapa dia bernama deluan? Kita gitu sih. Dia hanya bisa kita pahami dalam pergaulan saja. Ya wes lah, kui deluan kayak suka menurut. Nah, dilarang jadi ada masalah. Tidak masalah tadi. Kalau dulu misalnya lanang disebut beda, beda, suaranya tidak ada ya masalah. Orang masalah itu kan soal perjanjian X dan Y saja dalam matematika kan gitu. Jadi Allah itu sendiri sifatnya sangat polos semua. Dan angka urusnya berapa? 99. Iya, Jadi sifatnya berjalan yang sangat polos sama polos. Iya guys. Ya kan? Bila? Ya, ya banyak. Mana-mana. di matematika matematika, matematika yang tidak terhitung namanya infinity. Infinity. Jadi sifat Allah itu bisa dihitung manusia kok? Tidak. Tidak. Kalau kita mengatakan al asmaul husna 99 nama-nama Allah itu kan sekedar Allah memperkenalkan dirinya bergerakan kangeran dulu tak kei 99 tanda-tanda bayangannya saja, keluhnya saja, tapi tidak berarti Allah itu Rahman Rahim Allah lebih dari semua itu. Allah lebih dari Rahman, lebih dari Rahim. Pokoknya Allah si apa? Pokoknya aku deh. Dan pokoknya aku terus nur, aku terus kerja. Mau bisa kerja. Ben, ini sopo ben, Yesus Kristus yo ben, Yehova yo ben, Maniko yo ben, Sang Yang Tunggal yo ben, ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Terus pluralis. Makanya Indonesia kadang-kadang sebagai negara agak suka dikabulkan doanya itu karena Tuhan sedikit tersinggung kepada sila pertama. Allah itu membungkuk merendah kepada hambanya dan begitu mau kasih Pancasila ini. Apa maksudnya Tuhan yang baik itu? Kowe ngakoni aku kok ngakoni keesaanku. Nah kowe ngakoni aku bilang Tuhan yang Maha Esa, ojo ketuhanan. Rumah kamu putih padha karo keputihan. Oke. Okay. Nah, nanti kita terakhir saya mohon kita bicara mengenai ojo tawur kok. Oh. Ya, ojo tawur itu jangan tawur itu demo ya duel loh satu orang satu <laughs> ya dengan aturan yang jelas dan panjang lagi gitu loh oh, nggak tahu kan sifat-sifat pengecut itu bunda martabat nggak jangan duel duel sisi aku yang duel itu sama SMA tapi kan aku harus strategi nah, duel well, wis tak setel bicaranya pasti itu oh ceritanya doa lah pokoknya saya itu benar-benar bertanggapan dari kita cerita saya di SMA itu semua kalah kok aku memang lunggu nenggone salah seorang teman di kelas tak lunggu nun aku kan mungkin tau nih kemudian saya no sekarang gua mungkin mau juga karena nantang lagi anak gue bilang gimana aja nantang harus apa boleh harus serius aku ngarpe Pak Marto kan ini jembatan taman sari kan tangan ya dari sekolah ya oke tip waduh terus selama pelajaran dari pagi karena paginya pagi itu saya bertengkar terus nanti siang janji duel di Cerpek Taman Sari aku dikandani arek-arek cak Nah saya padahal ketua OSIS, saya ketua OSIS, usulan sekretaris saya, usulan pembatas. Akhirnya itu Jahman, ya Pak Jahman, ketua satu saya ketua umum. Akhirnya Jahman Pak, ini, Jah. Kue sedangnya itu dari ketua OSIS. <laughs> Yang nama bapak pun yang bertahan di kandang bapak. Orang orang mungkin. Neng saya tanya mas Ali. Pokoknya itu begitu aku sepeda di tak jating jet, aku tak ini. Terus ibu kau maju. Kamu kan ketua osis. 对这个，哎，对哎哎哎，terus jangan, no, lumayan suami lagi. Allah, Allah, coba. Eh, nanti kita terakhir terus saya mohon mohon pantauannya mengenai tawuran terus kita sedikit waktunya mungkin agak terlambat sedikit uh, dari schedule nggak apa-apa ya sedikit aja jangan sampai tengah malam sebagai dua hari sekarang saya minta satu nomor dulu istirahat kalau kita belajar kembali mbak itu nyanyi ya mbak ya lebih oh, mau ya Gak tidak ya siapa yang orang bos mikrofonnya bagi atau muslimin roh di sini uh, eh, ABCD ya eh, lagu-lagu anak-anak karena kita akan ini yang akan ke masa silam sudah semakin jelas siapa saja dan yang akan menjadi masa depan sudah semakin jelas siapa saja gitu ya ini akan terjadi kematian-kematian dan sudah terjadi kebangkitan-kebangkitan dan kelahiran-kelahiran di republik kita ini. Dalam waktu 10 tahun ke depan kita akan mengalami sesuatu yang mudah-mudahan mendasar dan Allah menolong kita untuk menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang punya kesejatian dan otentik sebagai bangsa. Tapi ya, sebesar yuk. tidak saya eh, tidak pernah punya kesempatan untuk tidak belajar Pak Guru Pak Guru ini sebenarnya lebih banyak belajar ketika dia mengajar dibanding sebelumnya. Jadi Pak Guru lebih banyak belajar daripada murid biasanya, gitu Pak. Kan gitu. Jadi belajar itu sebenarnya ya ya apa sih terus menerus. Pertanyaan terakhir saya Pak sama adik anak saya yang sama. Uh, Ngerti kata martabat? Apa? Martabat, martabat. Eh? Harga diri. Eh? Sama. Harga diri. Oke. Iya. Mbak, mbak, pernah pernah dengar kata martabat? Oh, kamu udah punya martabat, pernah Apa-apa? Ya? Maksudnya apa? Satu dua kata nggak apa-apa. Tadi yang emasnya menjawab harga diri. Sama. Oke. Oke. Orang yang lebih bermartabat itu yang jantan apa yang pengecut? Jantan. Benar. Yang sportif atau yang curang? Itu ya, benar ya. Setuju deh. Orang yang curang dia tidak punya martabat atau rendah rendah martabatnya, gitu ya. Sekarang saya tanya. Kalau kamu berkelahi di depan atau musuhmu di sana kok ngandem batu, wih bermartabat yang ini. Yang depan depan apa? depan depan. Terang ya? Kan? eh, Sing Sing mencari waktu itu pengecut. Iya. Jadi makin panjang senjatanya, makin rendah pangkatnya kalau di keraton. Kan gitu. Kalau prajurit yang jaga di depan, coba dulu. Coba orang milik semakin tinggi ilmunya dan semakin tinggi masa martabatnya semakin kecil kerisnya bahkan tidak pakai senjata jadi Pak Guru saya pasti tidak ada bahan dalam sejarah tapi kalahnya Mojopahit Mataram ketika mulai diganggu-ganggu setelah Islam kalah di Granada dulu kemudian ada ekspedisi besar-besaran ke Afrika ke West Indies dan East Indies West Indies itu Columbus yang bergegas sana untuk untuk kemudian bikin Amerika terus yang kesini ini Portugis dan kemudian Belanda itu kalahnya orang Jawa pada waktu itu karena musuhnya Bandem Batu sementara ngerti wong Jawa nek jan kue kiwani ke depan. Jadi kapal-kapal Demak, Pajang dan sebelumnya Mojokerto itu bentuknya tidak lonjong tapi agak bulat karena isinya rempah-rempah beras dan susah untuk ekspor dan mereka tidak pernah berpikir untuk perang karena tidak mereka tidak pernah menjajah siapa-siapa jadi kita tidak pernah menjadi kolonialis imperialis tapi begitu orang-orang perampok-perampok eh, pasukan-pasukan dari Portugis dari Eropa datang mereka dirampok habis tentaranya tidak siap karena memang tidak pakai tentara, untuk dagang Akhirnya Mojopahit bikin kapal kecil-kecil kirim barang ekspor tapi juga dengan menyiapkan tentara-tentara tapi tetap kalah tentaranya karena apa? karena Portugis pakai meriah sementara tayunya prajurit Mojopahit itu kalau perang ya ke depan gitu loh nah jadi hancurnya Indonesia itu karena ada peradaban yang tidak bermartabat yang masuk ke sini Thank you. Gitu. Sekarang saya tanya, negaramu sekarang punya martabat nggak? Eh, itu gede banget masa ketawa. Bunda gue, bapakmu di, kamu gue di, apa? Jadi orang Jawa kemudian berpikir, prajurit-prajurit Jawa kemudian berpikir, waduh, kalau kita pertahankan ke kesatriaan kita, yang disebut satria itu jantan tadi. Nah, jangan satria, ayo ke depan. Ojo ming wilat Twitter. Ayo, ketemu darat. Ini ya. Akhirnya yang bertahan menjadi satria kalah. Sehingga akhirnya mereka berpikir kalau kita tidak usah satria, kita yang menang perang. Akhirnya mereka juga bikin museum, bikin meriam, bikin pemburu dan terus. Nah sejak itu kita kehilangan kesatriaan Sehingga sekarang ini kita sudah tidak ngerti kapan malu, kapan bangga Seharusnya kita malu malah bangga Seharusnya kita bangga malah malu Tidak ada koruptor yang disuting ketika jadi gendeng orang ini Apa ini Kaget ini <laughs> Karena memang tidak ada konsep martabat. baca mohon dengan sangat di sekolah ini ada ekstra pengetahuan dan pelatihan serta pembiasaan untuk berlaku berdasarkan mata. Nah mata itu dimensinya macam-macam satu tadi harga diri. Artinya kamu tidak kehilangan diri. Mau nggak kamu tak kasih uang tapi tak suruh yang nggak bisa ya? Mau nggak? Dan mampu. Kenapa? Karena martabatmu, martabatmu harga dirimu lebih penting daripada uang. Sekarang saya tanya, yang terjadi di Indonesia mana yang lebih penting harga diri apa uang? Nah, jelas ya? Dan disitulah letak kehancuran kita. Maka sekarang saya tanya, kamu kamu akan seperti itu apa enggak nanti kalau sudah mulai umur 20 ke atas? Iya, iya kan <laughs> KPN gue dari tapi tapi saya masih lagi dulu. kalau mau ngomong besar pak kita nggak usah menyesali apapun yang terjadi sekarang ini 20 tahun belakangan di Indonesia rasa sambat rasa keudat-udat rasa kok lebok hati ora popo sing penting awake dhewe mengkader cacah iki ini loh yang akan menjadi manusia baru Nusantara Raya yang akan menjadi pemimpin-pemimpin yang kita siapkan sejak sekarang dan mereka orang yang punya martabat. Satu ya. Satu harga diri nomor dua. Saya tanya. Yang mana yang paling bermartabat? Orang pintar atau orang baik? Orang baik. Top loh pak. Tuh. loh. Dia orang orang. setuju ya pak ya? Kecuali satu kalimat tadi ya, mas ya. Jadi orang kon dari uang wong pinter ning ora apik, dari uang apa apik ning ora pinter? Gerakan yang baik. Bagus ya. Jadi gini, tolong di karena di, di, di katakanlah ada enam faktor pada manusia satu baik, dua pinter, tiga kuat, empat berkuasa. Nomor lima terkenal, nomor enam kaya. Nek kue selama Nek kue jadi urutan si paling buruk berdasarkan teori masyarakatmu Yang paling atasnya mana? Kaya, berkuasa, kuat, pinter, terkenal, 責任取れるはいはい、ボタンとしてberdasarkan pengetahuan sebagai siswa SMA di masyarakat kita sing paling dhuwur dhewe apa? Eh? Orang oh, Iya. Eh? Berkuasa. Berkuasa. Orang berkuasa itu tujuannya apa? Kok banyak korupsi itu kan menandakan bahwa orang berkuasa itu sebenarnya hanya alat untuk Kaya jelas ya. Jadi sekarang urutan pertama kaya. Maka orang ingin berkuasa mencalonkan diri supaya kalau berkuasa bisa kaya. Kalau kamu pinter, kamu melamar kepada orang berkuasa. Jadi staf menteri, jadi penasihat presiden, jadi dirjen haji. Tapi dulu itu, wong pinter ngelamar nang wong kuasa ben. Gaya kan gitu. Demikian juga orang tua, bahkan terkenal. Terkenal itu menurut kamu faktor utama atau eh, faktor utama atau akibat apa ya? akibat itu apa ya? sebab atau akibat? Akibat. Akibat ya. Jadi orang karena berbuat baik atau mungkin buruk maka dia terkenal. Artinya yang kamu percayai baiknya apa terkenalnya? baik. Kalau ada orang baik tapi tidak terkenal, tetap kamu pakai karena dia baik. Tapi kalau ada orang baik dan juga terkenal, alhamdulillah. Sekarang ada sekarang ini orang terkenal sudah menjadi sebab tidak akan menjadi sebab. Angger gue itu wes kondang jadi artis, kau penyanyi, gue wes langsung bisa nyala. Oh kok bisa jadi bupati atau gubernur ya? kata, hmm. faktornya apa? Nah, terkenal. Terkenal itu akibat, bukan sebab, tapi sudah dijadikan sebab sekarang di Indonesia. Jadi orang yang ngerti hulu, orang ngerti hilir. Apa sebabnya itu waret? Mergo? Makan. Nah, Apa sebabnya itu mau mangan? Mergo ngelis. Apa sebabnya itu nyelai? Urung macan, Apa sebabnya urung macan? Ora, apa sebabnya urung macan? Orang ono sing Apa sebabnya orang ono sing dipangan? Ora duwe Apa sebabnya orang duwe Kalau secara keseluruhan karena memang kerjaan susah. Dan itu, apa sebabnya kerjaan susah? Karena negara tidak tertata. Apa karena negara tidak tertata? Eh? Karena pemimpinnya tidak benar. Kenapa pemimpinnya tidak benar? Karena yang ini tidak benar. Nah, saya nggak ngomong negara, saya cuma ingin mengingatkan anak-anak itu semua di SMA 2, tolong melihat apa saja itu ditemukan Kapan dia berfungsi sebab, kapan dia berfungsi akibat. Kalau akibat dijadikan sebab, nanti salah jalan kita mesti misalnya sholat itu jalan apa tujuan? Jalan. Jalan kan? Sekarang yang diandalkan keislamanmu itu yang diandalkan sholatnya apa hasil sholatnya? Hasil sholatnya. Hasil sholat. Itu loh pak. Kita belum lihat jauh. <laughs> Jadi sholatnya perlu Amerika Yang yang yang ditunggu oleh masyarakat apa? Hasil sholatnya yang membuat orang yang bersangkutan akhlaknya menjadi baik kan gitu. Maka Rasulullah itu mengatakan nama itu lima rimal akhlak bukan tidak punya makarimal rimal Ya, ya. Karena yang lainnya itu alat untuk akhlak kita. Nah sekarang di Indonesia sudah tertarik akal kalimah ini tidak penting. Yang penting sholat eh, kata Islam dengan itu, Betul? Nah, jadi Alhamdulillah pada malam hari ini Anda sudah mengenal sejumlah kunci hakikat, sejumlah kunci dari masalah-masalah. Nah, sekarang aku takut. Kunci pertama tadi yang mata masalah jadi ini. Nah, bocah tawur ini mata bandit dulu pendek rendah nak jual orang loro lumayan nang wani ora dua eh martabatnya tinggi iya. sekarang urusannya saudara kamu itu hidup mau apa mau jadi mau jadi orang gagah apa mau jadi orang jagoan apa mau jadi orang bermartabat kita tidak bisa menghalangi anak-anak tawar kalau tidak ada pembiasaan untuk mengerti martabat dan menjaga martabat di antara siswa. Karena bapak-bapakmu yang jadi pejabat di sana mereka sudah tidak punya Dan saya senang sekali jawabanmu ini jawaban ideal sih. Mungkin-mungkin sok-sok gue, gue sok kira-kira <laughs>

Iu, iu. Kan Kalian asik. Jadi, ini kalau dihubungkan sama rezeki Allah korupsi itu kasusnya kesesatan berpikir untuk kualitatif ya kan hubungan sama rezeki Allah eh? dia tidak bersyukur gini wah ini orang tak jumpa nomor siji paling ya dijemput bosku ya lah gimana itu satu satu jurusan lain iki aku ora jupuk iki anu iki orang orang yang murid ini keluarga orang nggak sini nunggu ada ya kalau orang mengatakan bahwa dia tidak bisa menghidupi keluarganya kecuali dia mencuri atau korupsi, dia percaya nggak sama Allah sebenarnya? Dia percaya nggak bahwa Allah itu maha penyayang, maha pengasih, maha rozak, maha rahman, rahim, halim, dan seterusnya. Jadi kasus korupsi itu salah satu dimensinya adalah karena orang sudah tidak percaya bahwa Allah itu bertanggung jawab terhadap hidupnya. Tidak, Allah bertanggung jawab. Jadi jangan dipikir Allah tidak bertanggung jawab. Barang siapa mencuri, maka dia menuju Allah tidak bertanggung jawab atas makhluknya. Tidak. Jadi saya ini aku tanya kamu besok-besok korupsi enggak? Ya. Nah, pasti masih dilihatin eh, niasnya dikasih gitu. Inggris enggak. Ya. Kita yang memilihkan. Apakah di sini untuk korupsi? Ya. ya. tuh itu ini. Sosok korupsi lagi? Tidak. Ya. Ah, tidak. Kecuali para pakso. bilang itu ya. Ada satu yang ditanyakan mengenai kata-kata sih kamu mau tahu nggak? Jadi kadang-kadang setelah tahu-tahu gitu, oh, gitu, karena gitu. Ya, saya minta sekarang Bapak-Bapak kalau hal-hal yang menyangkut tawur dan kemenyan ini ada yang dipesankan kepada para murid, saya persilakan siapa? Uh, eh, pada anak-anakku ya, waktu di SMA Negeri 2, persyaratan siapa Lisa yang masih di SMA? Eh, saya kira sebagai siswa itu tidak selayaknya kita tahu karena pembicaraan itu suatu yang uh, menjatuhkan martabat kita. Yang paling penting dari hidup kita ialah martabat. Kalau orang sudah tidak punya martabat itu sudah tidak ada harganya. Jadi mari kita sama-sama ya, berniat jalan lagi atau tidak pernah atau tidak akan melakukan tawuran lebih baik kita isi dengan kegiatan positif yang lain masih banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang positif yang bisa menambah kualitas kita semua dari apa daripada bertawuran atau berkelahi saya kira kita harus sama-sama mengatakan no pada perkelahian ya. kita ini tidak terjijik untuk menikmati kebaikan jadi kita pikir yang nikmat itu tawur, nyolong, ngawur, ngangkandar itu nikmat. Asik dan tidak bilang. Terus itu asik. Karena dia tidak punya pengalaman bahwa sholat itu asik. Sholat itu nikmat. Puasa pun nikmat. Memaafkan orang itu lebih nikmat. Memberi itu lebih nikmat daripada diberi. Nah, jadi saya kira salah satu pendidikan yang dibutuhkan oleh anak-anak itu adalah pembiasaan untuk menikmati kebaikan. Kalau mereka sudah bertambah kenikmatannya terhadap kebaikan-kebaikan atau kegiatan-kegiatan positif tadi, insya Allah dengan sendirinya akan berkurang tawurannya. Bapak-bapak, ibu, teman-teman, anak-anakku semua, ini puncaknya adalah bonus dari dua siswa dan siswi SMA Negeri 2 menyanyikan dua buah lagu yang satu lagu sebelum cahaya. Oh, keagungan Tuhan. Ini belum saya yakin kamu kayak dengan Tuhan C uh, lagunya Lela ya jadi gitu ya ya, ya betul ya enggak yang gitu ya yang di supaya anda disenangi Allah tolong saya pertanyaan karangan siapa lagi itu Allah Allah mengagumkan dunia sendiri. Orang itu karangan Akadir ya Akadir dari Surabaya Akadir itu gak apa itu gambus orkes Melayu dari Perak Surabaya punya penyanyi namanya Ida Laila terus Arafik dan lain sebagainya. Kemudian Arafik bisa sendiri menjadi penyanyi solo. Oke, okay. I, pertama Laila keagungan Tuhan yang biasanya dijadikan suara suatu wassalamualaikum juga. Terus nanti yang terakhir sebelum cahaya doakan oleh Mbak Mbak Mbak Dia. Oke, okay. Saja sampai sampean berdiri mas. Tepuk tangan untuk anak kita namanya diperkenalkan dulu di Faris. Paris. Iya, Paris. Oke. Faris Paris manis ya. Oke. Okay. Halo. 你。 because uh, Allah menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Kemudian kepada ananda kelas 12 mudah-mudahan dulu semua sehingga bisa bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, tentu agama dan masyarakat dan bangsa. Kemudian yang kelas 10 dan 11 tawuran jangan diulang lagi karena tidak ada gunanya. Seperti itu dari sekolah Mudah-mudahan mari kita song masa depan kegiatan yang seperti ini yang positif kita gunakan untuk mencari amal yang sebanyak-banyaknya. Akhir malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pesannya sangat kesuang jadi untuk anak-anakku soal tawur atau apapun sebenarnya yang dipelajari di sekolah maupun di luar sekolah itu minimum satu yaitu mencari pertimbangan yang mendasar yang terkait dengan nilai-nilai Allah sebelum mengambil keputusan apapun. Apa gue sekolah, apa arep kerengan, apa arep apa wae, tolong memiliki pertimbangan yang mendasar. Kalau tidak punya pertimbangan yang mendasar, jangan lakukan. Kalau tidak terkait dengan ridho Allah, jangan lakukan. Mudah-mudahan itu menjadi kebiasaan kita. Oke teman-teman sekalian, saya sama Kiai Kanjeng sebenarnya siap sebagaimana biasanya dengan nomor-nomor yang bermacam-macam. Cuman karena malam hari ini adalah malam apa namanya? Gayuh. Kartus nami Gusti Allah, maka saya kira kita akan akhiri dengan gandol pelantikan di Nabi Muhammad SAW. Jadi kita solawatan terakhir sambil nanti siapa yang akan memimpin berdoa Bapak. Dengan ya. okay, bismillahirrahmanirrahim kita sholawat tiga saja, tapi singkat-singkat. Saya mohon semuanya serta. Father.